Monggo sakniki kita ngaos kitab ada wadawa ada penyakit wadawa dan obatnya tulisan Al Imam Ibnul Qayyim Al Jauziyah rahimallahu taala Al Imam Ibnul Qayyim salah seorang ulama dari muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Gurunya sangat banyak, tapi di antara guru yang sangat berpengaruh baginya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bapaknya sendiri adalah ulama dan menjadi guru bagi Ibnu Qayyim. Dan begitulah di antaranya Hendaknya seorang ayah bagaimana menjadi guru pertama bagi anaknya. Karena sungguh anaknya adalah orang yang pertama kali berhak untuk mendapatkan pendidikan dari orang tua. Jangan sampai Bapak sekalian, bapaknya Masya Allah kiai besar, ceramah, ke ujung jagat, keluarganya pun kapiran boten nate angsal piwucal babakan agami niku klintu. Bagaimana kita menciptakan suasana Ibnu Umar itu berbangga dengan pelajaran yang diberikan oleh ayahnya. Apa kata Ibnu Umar? Ini hadatsani abi. Bapakku berkata kepadaku menceritakan kepadaku yang bapakku meriwayatkan dari Rasulullah SAW menunjukkan bagaimana Ibnu Umar berbangga dengan bapaknya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang Umar mendidik Ibnu Umar dengan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, kita sangat membutuhkan bukunya para ulama. Karena ulama dengan pelajarannya adalah lentera adalah cahaya yang betul-betul akan menerangi kehidupan manusia. Pernah anaknya Imam Ahmad bertanya kepada Imam Ahmad, "Ayah, kenapa engkau begitu sering mendoakan kebaikan untuk Syafi'i? Siapa sih Syafi'i itu?" Apa kata Imam Ahmad? Syafi'i itu adalah bagaikan matahari bagi alam semesta dan bagaikan penyelamat bagi umat manusia. Ada nggak adakah penggantinya seandainya kehilangan matahari dan penyelamat? Untuk untuk menunjukkan betapa sangat butuhnya manusia kepada para ulama semisal Imam Asy-Syafi'i. Orang yang betul-betul mengajarkan ilmu yang dengannya akan mengajarkan kebaikan kepada manusia yang itu akan menjadi cahaya yang menerangi dan menyingkap segala kegelap gulitaan yang ada di tengah-tengah kehidupan. Oleh karena itu, sekali yang rahmati Allah swt, Nabi kita mengajarkan al barokatu ma'a akabirikum. Keberkahan umat ini bersama dengan para ulama, sepuhnya, para pembesarnya. Dari kalangan umat ini para ulama. Ini ulama yang lebih matang, ulama itu yang pertama berkaitan dengan ilmunya dan apabila kematangan ilmu menyatu dengan kematangan umur, maka sungguh ini semakin menyempurnakan tentang keolahan ilmunya. Dan Nabi dan Nabi mengarahkan kepada kita untuk selalu bersama dengan para ulama. Dan sungguh alamat kebinasaan umat ini apabila dia memisahkan diri dari ulama sejarah tidaklah menyempal dari ulama kecuali pasti akan menjadi firakudalah kelompok yang sesat. Contoh, khawarij. Kelompok yang dikatakan Nabi dengan kilabunar, anjing-anjing neraka. Dan Nabi katakan kalau saya bertemu dengan mereka akan saya binasakan kaqatli'at sebagaimana pembinasan kaum 'ad. Padahal Masya Allah apabila dilihat Bapak sekalian, dohirnya orang Rakhawarij itu ibadahnya Masya Allah. Ibadahnya itu para sahabat sampai tergambar seakan-akan seperti minder tidak menganggap sebanding dengan ibadah mereka. Yang Nabi katakan, tahkiruna sholatakum ma'a sholatihim. Wasiyamakum ma'a siyamihim. Kalian akan menganggap remeh Sholat kalian dibandingkan dengan sholat mereka. Kalian akan menganggap remeh. Tidak seberapa puasa kalian dengan, dengan puasa mereka. Dan bahkan rata-rata orang-orang khawarid ini banyak sekali kuroknya. Yaitu para penghafal Al-Quran. Dan ini bahayanya Pak. Seandainya anak-anak kita hanya kita sekolahkan menjadi para qari minal kurok, menjadi para penghafal Al-Qur'an, tetapi tidak disertai dengan pemahaman yang benar, tidak diasuh oleh para ulama-ulama yang lurus, oleh para pemimpin-pemimpin yang lurus. Ini sangat berbahaya. Nanti bisa jadi mereka menjadi ahlu syahwat dengan kiratul Qur'annya, artinya mencari dunia dengan Qur'an yang dia milikinya, atau mereka nanti akan memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Dan itu sangat berbahaya. Ketika dia alul hawa, orang menyimpang dan punya dalil-dalil Quran ini sangat berbahaya. Dan orang-orang khawarij mereka di antara mereka para kuro, para pembaca Al-Qur'an, ini para penghafal Quran. Akan tapi pemikiran mereka menyimpang sesat dan menyesatkan manusia. Di antara perkataan Ibnu Abbas ketika berdialog dengan orang-orang Khawarij, apa kata Ibnu Abbas? Tidak ada seorang pun sahabat Rasulullah yang bersama dengan kalian. Tidak ada seorang pun sahabat Rasulullah SAW yang bersama dengan kalian. Alias tidak ada seorang ulama pun yang bersama dengan orang-orang khawarij. Dan inilah diantara pangkal kesesatan mereka. Sehingga bagaimana mereka dengan mantapnya mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah. Kalau seandainya sekelas Ali dan Muawiyah itu dikafirkan, oh akan jauh lebih licin dan gampang lagi mengkafirkan orang yang kualitasnya di bawah Ali dan Muawiyah. Bos sekalian, kalau sekalian melihat tentang pembahasan, membuka pembahasan orang-orang takfiri, bagaimana mereka membuat judul khusus tentang kafirnya kerajaan Saudi Arabia. Sekarang kalau kerajaan Saudi yang bahirnya berdasarkan Quran dan Sunnah, kemudian menerapkan beberapa syariat Islam yang jelas-jelas kelihatan mata. Kalau sholat semuanya wajib tutup, toko-toko wajib tutup, kemudian betul semuanya harus wajib menutup aurat. Kalau seperti ini saja kemudian dikafirkan, maka bagaimana negara-negara lain yang kedudukannya di bawah Saudi dalam hal perhatiannya kepada Islam dan kaum muslimin? Dan ini adalah berkaitan dengan pemikiran yang ada pada mereka. Dan kan juga Mu'tazilah. Pendirinya adalah Wasil bin Atta. Dia asalnya muridnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ketika Al-Hasan Al-Basri ditanya oleh salah seorang tentang bagaimana kedudukannya orang yang mereka meninggal, dalam keadaan memiliki dosa besar. Maka Wasil bin Atok dengan lancangnya kemudian mengatakan bahwa orang tersebut dia dia bukan muslim, eh, dia eh, dia bukan muslim tapi tidak juga kafir. Sehingga dikatakan mangzilah baina mangzilatain tetapi nanti di akhirat dia adalah dan finar kekal di dalam neraka penamaan di dunia dia tidak muslim tapi juga bukan kafir sehingga baina-baina ada di antara muslim dan kafir tapi kelak di akhirat dia termasuk ahlun nar lalu dia menyempal dari halokohnya al-imam Al-Hasan al-Basri dan dikatakan nal wasil iktazalna wasil sehingga pemikirannya dikenal dengan yeni Mu'tazilah orang-orang yang iktizal yang menyempal dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dan menyempar dari manhaj salaf sehingga membuat pemikiran ini muktasilah. Termasuk sampai zaman kita sekarang. Ciri khas ahlul bidah kelompok-kelompok yang mereka sesat di antara ciri khasnya adalah mencaci maki para ulama. Di antara gerakan-gerakan Islam sekalian, menggelari ulama-ulama Saudi itu anjing-anjingnya penguasa. Ibaratnya herder-herdernya yang menjaga ini kekuasaannya para sultan. Sehingga jongosnya penguasa. Budaknya, budaknya Amerika. Raja Saudi budaknya Amerika ulama yang mengabdi atau yang berkhidmat untuk kerajaan Saudi, budaknya budak. Begitu mereka menggelari para ulama. Sehingga betul-betul ulama tersingkirkan dan dilecehkan dan itulah ciri khas sepanjang zaman yaitu orang-orang yang mereka menempuh jalan-jalan kesatan. Perhatikan bagaimana perkataan Imam Ahmad ketika menggambarkan tentang keagungan para ulama. Apa kata beliau? Alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamani zamanin fatratin minar rusul baqaya min ahlil ilmi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan pada setiap zaman yang kosong dari rasul itu baqaya min ahlil ilmi. Selalu ada dari kalangan ahlul ilmi. Ini sisa-sisa dari kalangan ahlul ilmi. Tidak pernah dunia ini kosong dari ahlul ilmi. Yang ahlul ilmi ini, para ulama, sekalian, yad'una man dhalla ilal huda. Para ulama ini menyeru manusia, meraih menyuruh orang yang sesat kepada petunjuk. Wa yasbiruna minhum alal ada Dan para ulama ini benar-benar bersabar terhadap segala gangguan yang menimpa dirinya. Mereka betul-betul bersabar dengan gangguan yang menimpa dirinya. Sebagaimana pelopornya ulama atau talodanya para ulama adalah Rasulullah SAW menyeru manusia kepada petunjuk dan Rasulullah SAW sangat sabar dengan segala gangguan yang menimpa beliau berkaitan dengan caci makian ucapan, berkaitan dengan gangguan fisik, berkaitan dengan teror-teror, berkaitan dengan segala apa yang mereka lakukan sebagai makar kepada Nabi, dan bahkan Nabi SAW bagaimana tingkat kesabaran yang sangat luar biasa ketika ditawarkan oleh malaikat untuk menghancurkan kaum yang menghinakan beliau maka beliau dengan penuh kelembutannya bersabar dan memilih agar justru mereka mendapatkan petunjuk Allah berharap seandainya keluar dari mereka generasi yang nanti hanya menyembah Allah saja. Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, seandainya engkau mau, sungguh Allah telah mengutus malaikat gunung. Dia akan melakukan apa yang engkau kendaki." Seandainya engkau mengendaki gunung Ahsabain, dua gunung itu akan diangkat olehnya untuk menghancurkan kaum Taif. Apa kata Nabi Sallam? Bal arju ayukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wa la yusyriku bi syai'an. Tidak wahai malaikat, bahkan aku berharap kiranya Allah akan mengeluarkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang betul-betul hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah sama sekali. Ini harapan yang sangat kuat seorang dai dan bagaimana cita-cita yang sangat kuat seorang dai untuk lahirnya orang-orang yang mereka betul-betul menerima dakwahnya walaupun tidak sekarang. Boleh jadi kelak anaknya, boleh jadi kelak cucunya sehingga betul-betul berharap dan Nabi tidak suka untuk mendoakan kehancuran. Tufail Ad-Dawthi, Bapak sekalian, Tufail Ad-Dawthi orang yang masuk Islamnya setelah dia mendengarkan keindahan bacaan Quran yang diwanti-wanti oleh orang Quraisy supaya nggak mendengarkan orang namanya Muhammad. Tufel Adausi, Tufel dari suku Daus. Kampungnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau termasuk seorang tokoh yang cerdas. Ketika dia datang ke Mekah, diwanti-wanti betul sama para pembesar Quraisy, jangan sekali-kali mendengarkan perkataan seorang pemuda yang namanya Muhammad. Saking pesannya itu diulang-ulang dan betul-betul sangat ditekankan sampai kemudian Tufel Adosi tawafnya itu dalam keadaan kupingnya disumpel ngagem kapas. Disumpel dengan harapan tidak mendengar ucapan siapapun. Qadarullah wa bi taufiqillah dengan takdir Allah dan taufik Allah Rasulullah SAW sedang sholat di sekitar Ka'bah. Dan ketika Tufel ad tawaf, seriwing-seriwing telinganya mendengar sayup-sayup bacaan Quran yang dibaca Nabi. Dan itu terasa sangat indah dan menyentuh hatinya Tufel. Maka Tufel berpikir ulang. Dirinya adalah orang yang pandai dalam menilai perkataan manusia. Apa jeleknya kalau dia kemudian menyimak perkataan atau ah, perkataan Muhammad? Untuk eh, kalau itu baik akan aku terima, kalau tidak aku tinggalkan. Singkat cerita kemudian, Tufel pun sangat tertarik dan menemui Nabi dan sampai masuk Islam. Kemudian Tufel ketika mau kembali ke negerinya, Nabi wasiatkan untuk berdakwah kepada mereka. Dan ketika telah sampai di negerinya berdakwah, maka Tufel rasanya pegel Gak banyak yang mau ikut, bahkan yang satu dua yang ikut. Di antaranya Abu Hurairah, kemudian keluarganya, yang lainnya semuanya masih gak mau. Maka dia dengan sedih datang kepada Nabi, minta untuk didoakan agar suku Daud diludeskan saja. Diberangus. Kata Nabi, Nabi mengangkat tangan berdoa kepada Allah akan tapi yang diminta bukan seperti yang diminta oleh Tufail Allahumma di dautan. Ya Allah berikan hidayah kepada suku Daus. Ini kelembutan Nabi dan kasih sayang Nabi sama-sama mendoakan tentu doa yang baik lebih utama dibandingkan dari doa yang buruk. Harapan untuk dia betul-betul maka di antara keistimewaan Nabi adalah Nabi tidak pernah mendoakan jelek untuk kaumnya sebagaimana Iya ini kaum nabi-nabi yang terdahulu mereka telah mengeluarkan doa kancuran untuk kaumnya. Nabiullah Nuh telah berdoa untuk kancuran kaumnya yang Nabi Muhammad tidak Nabi tahan untuk menjadi nanti kelak syafaat keutamaan besar di yaumul kiamah kelak. Kemudian Nabi doakan Allah mahdi Tausan. Nabi perintahkan Tufail untuk kembali kepada kaumnya berdakwah dengan cara yang lembut, yang bagus dan masya Allah maka pada saat Nabi telah hijrah ke Madinah, Tufel membawa rombongan kira-kira 80 kakak dari suku Daud sudah dalam keadaan masuk Islam sehingga dia pun membayangkan dulu ketika minta kepada Nabi untuk menghancurkan suku Daud dan sekarang dia berbondong-bondong dengan kaumnya yang telah menyatakan keislamannya. Bapak sekalian, ini adalah diantara kesabaran para ulama. Sebagai kesabaran Nabi Alaihi Wasallam yuhyuna bi kitabillahi azza wa jalla al mauta. Para ulama mereka ini menghidupkan hati-hati yang mati dengan kitabullah. Berapa banyak orang yang mereka hatinya mati. Tidak ada gerakan-gerakan sedikit pun tentang keimanan. Hati yang tidak menyambut seruan Allah, hati yang eh, telinga yang eh, tuli, mata yang buta, kemudian gerakan jasad yang tidak ada ketika ada seruan Allah, ketika adzan begegek nggak ada obahnya sama sekali, nggak tertarik dengan nilai-nilai keimanan. Berapa banyak ulama yang kemudian mengajarkan Al-Qur'an kemudian menghidupkan hati manusia. Sehingga tadi yang tadinya hati itu seperti tanah kering, kerontang, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Masya Allah mulai ada tanda kehidupan. Kemudian kalau ada azan mulai tergerak hatinya, hatinya mulai merasakan keagungan Allah, mulai dia merasakan kecintaan kepada Allah, mulai dia merasakan tentang hakikat kehidupan yang nyata dalam kehidupannya, sehingga mulai tumbuh seakan-akan tumbuh tanaman hijau ketika turun air hujan dari langit, karena memang kita kitabullah sebagaimana air kata Nabi. Ma'am ma'inna ma ma'ba'athin Allah bi minal huda wal ilmi kama perumpamaan antara ilmu yang aku bawa dan petunjuk yang aku bawa sebagaimana air hujan yang menimpa yakni bumi menimpa tanah. Kitabullah itu seperti air yang menimpa tanah yang akan bisa menghidupkan ini tanah yang kering tersebut. Berapa banyak ulama yang mereka menghidupkan hati manusia dengan kitabullah. Wa yubasiruna binurillah ahlal ama dan berapa banyak ulama yang mereka membuat mata-mata mereka terbuka sehingga bisa melihat dengan cahaya Allah yang tadinya mereka buta. Yang tadinya mereka nggak bisa membedakan tauhid syirik, sunnah bid'ah, taat maksiat, kemudian kufur iman, nifak dan istiqomah. Begitu dia mendapatkan pelajaran dari kitab Al-Quran, kitab Allah, sunnah nabinya, maka dia mulai melek yang tadinya dia merem peteng dedet nggak tahu apa-apa nggak bisa membedakan apapun belas nggak bisa membedakan kemudian mulai mendapatkan pelajaran kitabullah sunnah nabi mulai melek dikit-dikit sehingga mulai kelihatan ya ini hakikat kehidupan yang ada sehingga mulai bisa memilih dan memilah tentang apa yang di depan matanya fakam min kotili fakam min qatilin li iblis qad ahyauhu Berapa banyak orang yang telah dibunuh iblis kemudian dihidupkan oleh para ulama dengan pengajaran yang mereka sampaikan. Wa kam min dhalin taihin qad hadauhu. Berapa banyak orang yang betul-betul sesat kemudian mendapatkan hidayah melalui dakwahnya para ulama yang mengajarkan kitab dan sunnah. Fama ahsana atharohum alan nas wa akbaha atharun nas alaihim. Maka alangkah sangat indahnya yaitu pengaruh-pengaruh yang telah diberikan oleh para ulama kepada manusia. Akan tapi alangkah sangat buruknya balasan-balasan yang diberikan manusia kepada para ulama. Sebagaimana buruknya balasan manusia kepada nabi yang mengajarkan kebaikan-kebaikan dan kasih sayangnya kepada manusia. Yan eh, yanfuna an kitabillahi tahrifal ghalin Yang para ulama mereka menolak berbagai macam penyimpangan-penyimpangan orang-orang yang hulu dari kitabullah. Wantihalal mubtilin dan ulama membongkar kebatilannya ahlul batil wa al jahilin dan meluruskan takwilnya orang-orang yang bodoh. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam sekalian, ini yanfuna ya- yahmilu hadal ilma mengemban ilmu ini, yakni ilmu warisan Rasulullah SAW itu diemban oleh orang yang adil pada setiap zaman. Yahmilu hadal ilma mingkuli halafin udulu Ilmu warisan Nabi ini diemban oleh setiap orang yang adil pada setiap zaman yaitu para ulamanya. Yanfuna tahrifal ghalin halal mubtilin wa ta'milal jahilin yang para ulama ini menolak penyimpangan-penyimpangan yang lakukan orang-orang yang hulu dalam beragama dan membongkar kebatilannya ahlul batil yang berusaha untuk merusak agama ini dan meluruskan takwilnya orang-orang yang bodoh sehingga betul-betul para ulama adalah pengawal ilmu yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al ulama'u warasatul anbiya para ulama adalah pewaris para nabi dan termasuk mewarisi penjaga ini penjagaan ilmu dan pengajaran ilmu kepada manusia. Bapak Ibu yang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, demikian kebutuhan kita kepada ulama. Oleh karena itulah Imam Ahmad menggambarkan tadi bahwa Imam Syafi'i itu seperti matahari di tengah-tengah alam semesta, artinya betul-betul menjadi cahaya yang menerangi alam semesta karena memang kata Allah, kata Nabi wasallam bahwasanya perumpamaan orang yang alim dengan orang jahil yakni seperti uh, saya dan adnakum seperti perumpamanku dengan orang paling rendah di antara kalian atau seperti ini lailat uh, qamar filaitil badr seperti perumpamaan bulan di malam bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada antara ulama dengan ahli ibadah perumpamanya sebagaimana bulan dengan bintang yang ada bulan Artinya sinarnya itu merata ke seluruh penjuru dunia. Sedangkan bintang seandainya juga bersinar, tapi sekupnya sangat kecil atau sangat pendek. Terus sekalian kita masuk pada kitab yang akan kita bahas insya Allah, yaitu ada wadawa. Di antaranya Syekh Ali Hasan, beliau dalam pengantarnya menyampaikan gambaran tentang isi daripada kitab ini. Beliau diantaranya mengatakan demikian. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di antara perkataan beliau ketika menggambarkan sedikit tentang kitab ini, fa inna kitaba ada wadawat lil Imam Al-Allamah Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala min ahami wa aqdami ma sunnifa fi babil akhlaq wa tarbiyah wa tazkiyati nufus. Sesungguhnya kitab ada wadawat yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah gurunya para guru, gurunya para ulamanya para ulama yaitu Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah yang nama aslinya adalah Muhammad bin uh, Muhammad ibn Bakar ya, eh, nama aslinya adalah Samsudin ini ada yang hafal iya sehingga nama aslinya adalah itu. Adapun Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah disebutkan kepada ini tempat beliau atau juga ini madrasah juga madrasah, ayahnya juga madrasah Al-Jauziyah. Beliau eh, dikatakan oleh beliau bahwasanya kitab ada wa Dawa yang ditulis oleh Al-Alamah bin Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala adalah kitab yang sangat penting dan kitab yang sangat agung yang ditulis dalam bab akhlak, tarbiyah dan tasyiatun nafas. Ini kitab yang berbicara yang berbicara seputar masalah akhlak, masalah tarbiyah, pendidikan dan tazkiyatun nafas. Fatarahu yatakallamu anid du'a wa ahammiyati wal hajati ilaihi wasilati bil qadar. Nanti antum lihat, Anda akan lihat kata beliau, terkadang Al Imam Al Qayyim berbicara tentang doa. Pentingnya doa, kemudian kebutuhan manusia kepada doa dan hubungan antara doa dengan takdir. Wa tarahu yatakallamu anil ma'asi wa atrariha wa dhunub wa syu'umiha thumma yutilu fi dhalika jiddan rahimallahu taala. Terkadang nanti antum akan lihat beliau bicara tentang al-ma'asi, tentang berbagai macam perkara maksiat dan bahaya-bahaya maksiat dan berbicara tentang dunub dosa dan racun-racun dosa, kemudian beliau memperpanjang lebar berkaitan tentang masalah tersebut dalam pembicaraan yang sangat luas atau yang cukup panjang tentang masalah dosa dan dampaknya. Watarohu yatakallamu anil uqubat asyariyah wal qadariyah al qalbiyah wal badaniyah al dunyawiyah wal ukhrawiyah anda nanti juga akan lihat dalam pembahasan beliau, beliau berbicara tentang hukuman-hukuman yang diterima oleh para pelaku dosa, baik secara syar'i, ini secara syariat, contohnya umpamanya hukuman orang yang mencuri potong tangan, orang yang bersina dirajam, wal qadariyah atau hukuman secara qadariyah, ini hukuman umpamanya timbulnya bencana akibat dosa yang ada sebagai bentuk sunatullah kepada orang-orang yang mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang berkaitan dengan al-qalbiyah, hati sehingga hatinya mengeras, hatinya menjadi kaku, hatinya menjadi hati yang betul-betul tidak bisa merasakan lezatnya kehidupan, terhalangnya hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal badaniyah terkadang juga berkaitan hukuman badan. Bagaimana Allah menimpakan mazharat bagi badan, termasuk ketika Allah men menghukum Bani Israel dengan kunu kiradatan khasiin jadilah kalian kera-kera yang jelek ini juga merupakan hukuman untuk mereka wad dunyawiyah wal ukhrawiyah kadang hukuman itu berkaitan dengan hukuman di dunia dan akhirat hukuman di dunia seperti Allah timpakan kaumnya Nuh dihancurkan Allah kemudian kaumnya Lut dicukir balikkan oleh Allah buminya kemudian kaum A kaum Samud bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin, mengirimkan gempa sehingga eh, negeri yang sangat hebat, yang kuat, yang dia merasa bangga dengan kehebatannya dihancurkan Allah juga. Bagaimana Allah juga mengirimkan angin kepada mereka memperandakan kehidupan yang ada. Bagaimana Allah menenggelamkan Fir'aun dan menelan ini korun di, di perut bumi. Ini semuanya berkaitan dengan dunianya. Dan ukhrawiyahnya Baik itu adab di alam barzah, adab di neraka yang akan dia terima. Beliau akan bicara juga masalah itu. Watarohu. Dan terkadang anda nanti akan lihat. Yatakallamu syirki wa aksamih fil ibadah. Beliau bicara tentang syirik dan macam-macamnya dalam perkara ibadah. Fil afal dalam perkara perbuatan fil akwal dalam perkara dalam ucapan-ucapan, syirik dalam perbuatan, syirik dalam ucapan, fil irodat wan niat, dalam irodah dan niat-niat. Thumma syirkun nasara, kemudian syiriknya Nasrani, syirkul ladzina yatahaduna wasaid wasyufa'a, syiriknya orang-orang yang mereka menjadikan perantara dan mengambil syafaat watarohum. Dan terkadang Anda nanti akan melihat yatakallamu anil kabair wa mafasidiha anda akan mendapatkan pembahasan juga tentang dosa-dosa besar dan kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh al-kabair dan juga dzulma belum menyebutkan juga tentang kezaliman wal qatla pembunuhan wazina zina wa tarahu yatakallamu min madakhilil ma'asi terkadang Anda akan mendapatkan pembahasan juga tentang pintu-pintu masuknya kemaksiatan minal khotorot baik yang berkaitan dengan lintasan-lintasan ini atau langkah-langkah manusia wala ucapan-ucapan manusia kemudian uh, uh, lintasan hati manusia, khotorot, lafadot, ucapan manusia, wal khutuat, dan langkah-langkah kaki yang menuju pada kemaksiatan, watarahu yatakallamu anil liwat wa an wat'i bahimah wa an marati hub wa an mafasiti ishqi suar anda juga akan mendapatkan pembahasan juga tentang liwat, tentang homosek, kemudian tentang menzinai binatang, kemudian tingkatan-tingkatan cinta, kemudian tentang kerusakan-kerusakan iskusuar, orang yang tergila-gila dengan rupa, edanan rupa. Wa ghairu dhalika kathirun kathirun mimma yatawasa'a fi dhikri. Dan pembahasan-pembahasan lain yang belum perluas pembahasan macam-macam dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keringan untuk bisa mengambil faidah dan manfaat dari apa yang akan kita lalui bab per bab. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kitab ada wadawa. Ini sesungguhnya adalah jawaban dari pertanyaan seseorang yang bertanya kepada Al-Imam Ibnul Qayyim berkaitan dengan ungkapan seseorang ada orang yang bertanya kepada beliau dengan perkataannya mata kulu asadatul ulama aimatuddin din ya syekh apa pendapat anda atau bagaimana pendapat anda apa yang anda katakan apa yang dikatakan oleh para ulama-ulama pembesar-pembesar ulama ulama terkemuka bagaimana komentar-komentar mereka ya syekh fi Rojulin ubtulia bibaliyah tentang seseorang yang diuji oleh Allah dengan cobaan wa alima annaha idastamarat bihi afsadat alihi dunya wa ukhratahu dan apabila ujian itu terus berlangsung menimpa dia afsadat alihi dunya wa ukhratahu dan akan rusak. Dia akan rusak dunianya wa akhiratahu dan akan merusak pula akhiratnya. Apabila cobaan itu terus menimpa dia, sungguh akan merusak dunianya wa akhiratahu dan akhiratnya. Waqat ijtahada fi daf'iha an-nafsi bikulli tariqin. Dia sudah betul-betul sangat bersungguh-sungguh untuk menolak yaitu ujian tersebut dari dirinya dengan segala cara fama yastadu illa tawakkudan wasiddatan tetapi tidaklah bertambah kecuali tambah parah orang punya atau diuji dengan sebuah ujian ini berbagai macam ujian yang menimpa dirinya kecenderungan tentang sesuatu dan sebagainya dan dia tahu ini adalah akan membinasakan kalau dia terus-menerus dalam bercokol di hatinya. Dan dia telah berusaha dengan sekuat tenaga akan tetapi betul-betul selalu gagal dan gagal, bahkan terkadang tambah parah. Famal heleh fi wa matariq ila kashfiha. Lalu bagaimana cara untuk menyingkap ini semuanya ya Syekh? Farahimallahu man a'ana mubtala. Mudah-mudahan Allah merahmati orang yang menolong atau mengulurkan pertolongannya kepada orang yang sedang diuji Allah. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Dan sungguh Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu memberikan pertolongan kepada saudaranya. Inilah diantara pertanyaan seorang yang mengajukan pertanyaan kepada Al-Imam Ibnul Al Qayyim Al-Jauziyah sekalian aftauna ma'jurin. Berilah kepada kami fatwa ya Syekh, mudah-mudahan Allah akan memberikan pahala kepada Anda. Maka kemudian Syekh membuat tulisan. Dan Masya Allah sekalian, para ulama kita dulu kalau kemudian mengarang buku, itu terkadang di perjalanan beliau tulis jadi buku. Seperti umpamanya, uh, Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah, Akidah Wasitiyah, ini akidah wasitiyah, akidah alusunah wal jamaah, akidah pertengahan atau wasitiyah disebutkan pada seorang yang bertanya dari kampung wasit bertanya kepada Syekhul Islam sehingga balasannya disebut dengan akidah wasitiyah, ini akidah alusunah wal jamaah itu ditulis ketika beliau sedang dalam perjalanan sehingga tulisan beliau sebagai jawaban terhadap itu yang kemudian kitab itu di, uh, kita bahas terus dari generasi ke generasi para ulama mensyarah membahas menerangkan tulisan beliau ini termasuk keberkahan tulisan para ulama dan betul ulama ilmunya adalah fisudur walisa fisutur atau kata orang walisa fisidi gitu ya. ulama ilmunya fisudur ya ini di hati sehingga begitu mereka ya ini bisa mengeluarkan setiap saat tidak sebagaimana kita rata-rata ilmu kita fisutur di tulisan. Sehingga kalau kita mau ngisi pengajian kemudian tulisannya gogrok, bukunya ketinggalan, sudah balik lagi, kosong aja lah. Karena ilmunya gogrok. Berkata beliau, Alhamdulillah, amma ba'du. Segar puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun setelah itu kata beliau, Fakat thabata fi sahihil Bukhari. Ulama diantaranya ketika menjawab begitu. Bagaimana pertanyaan itu kemudian dinukilkan tentang ini nasihat-nasihat yang beliau dapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Aisyah radhiyallahu anha ketika memberikan nasihat kepada Muawiyah bin Abi Sofyan, Aisyah kemudian langsung menukilkan apa yang pernah didengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat cocok untuk diberikan kepada Muawiyah. Dan begitulah tidak ada nasihat yang terbaik, tidak ada ini jawaban yang terbaik dari semua permasalahan kecuali dengan menukilkan dari penasihat yang terbaik bagi umat ini yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah sabit dalam Sahih Bukhari min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma anzalallahu da'an illa anzalallahu illa anzalallahu shifa Tidaklah Allah menurunkan penyakit pasti Allah turunkan obat. Ini beliau pertama kali menanamkan keyakinan bahwa tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Pasti ada obatnya. Sehingga tertanam pertama kali di sini keyakinan bahwa setiap penyakit ada obatnya. Tinggal nanti bagaimana ketepatan dia untuk mendapatkan obat dan bagaimana pengaruhnya obat bagi orang yang menelan obat. Ini semuanya nanti akan beliau sampaikan di antaranya. Wa sahih Muslim juga dalam sahih Muslim dibawakan sabda Rasulullah saw alaihi wasallam setiap penyakit itu ada obatnya. Faida usiba dawa ada. Apabila eh, ini obat itu apabila obat itu dia menyasar kepada penyakitnya, maka semua akan menghilangkan penyakit tersebut. Baro nillah akan hilang penyakit itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam Musnad Imam Ahmad dibawakan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam Innallaha lam yungzil da'an illa anzala lau shifa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Taulah orang yang tahu, bodohlah orang yang bodoh. Sebagaimana ketika Nabi SAW beliau pernah khutbah. Khutbah pun Masya Allah. Seking subuh ngantos maghrib. Nabi habis sholat subuh menghadap para sahabat. Khutbah, ceramah. Sampai duhur. Kemudian waktu duhur datang, Nabi turun, mimpin sholat. Selesai sholat, Nabi ceramah lagi. Sampai asar. Asar datang, Nabi sholat. Kemudian mimpin sholat. Selesai sholat, ceramah lagi. Sampai maghrib. Kemudian kata Hudzaifah, maka alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilau. man jahilau. Hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiyahu. Ingatlah orang yang ingat dan lupalah orang yang lupa. Orang yang bisa mengingat uh, akan ingat semua yang diucapkan oleh Nabi SAW. Dan itu tidak mustahil. Ada orang yang mereka betul-betul ingatannya seperti rekaman. Imam Bukhari, bahwa sekalian, pernah diuji oleh serat, oleh 10 ulama. Masing-masing ulama menyampaikan 10 hadis dengan rawinya. Kemudian rawi ini dibolak-balik, dibolak-balik oleh ulama-ulama tersebut. Kata setiap ditanyakan pada Imam Bukhari, saya nggak tahu hadis itu nggak kenal. Sampai orang kemudian komentar, apain katanya Bukhari itu orang hebat-hebat. Kok setiap ditanya nggak tahu, tinggal dia nggak tahu nggak tahu. Kenapa dia jawab nggak tahu? Hadis dengan susunan salah seperti itu nggak dikenal. Yang benar kata beliau, anfulan, anfulan, anfulan, anfulan begini. Diluruskan artinya yang disebutkan yang benarnya begini, begini, begini, begini, begini. Maka betul-betul semua ulama terkagum-kagum. Dia pertama menyampaikan hadisnya yang benar, Kemudian para ulama pun menguji Imam Bukhari tentang perhadis-hadis tersebut dan semuanya diingat oleh beliau dan itulah diantara karunia Allah kepada diantara hamba-hamba Allah Swt. Taala. Begitulah diantara para ulama ada yang Allah berikan karunia memiliki hafalan yang masya Allah. Dulu diterangkan para ulama ada yang hafal sampai sejuta hadis. Jenengan pinter. Ada awal dan sejuta hadir. Dicerahkan dalam bukunya para ulama seperti itu. Dan kalau mereka menghafal sekalian bukan hanya matanya, sanatnya. Jadi siapa, siapa, siapa sampai kemudian menyebutkan tentang ya ini matanya. Jadi sehingga sanat dan matan. Dan itu adalah diantara karunia Allah kepada para ulama yang Allah kendaki. Uh, jadi dari kafatullah yutihi mayasha. Itulah di antara karunia Allah yang Allah berikan kepada para hamba Allah yang Allah kendaki. Dan e, kita tentunya paling tidak bagaimana ini ingin seperti para ulama dan akan mendapatkan barokahnya para ulama dengan diantaranya kita bagaimana meniti jejaknya para ulama yang yang mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan taufik kepada kita untuk bisa lurus terus di atas agama Allah dengan bimbingan para ulama. Kemudian di antara di antara lafaz lain juga innallaha lam yadha da'an illa wada'a lahu shifa au dawa'an illa da'an wahidan faqalu ya Rasulullah ma huwa al haram dikatakan sesungguhnya tidaklah Allah meletakkan penyakit kecuali Allah akan menghilangkan dengan obatnya kecuali pasti Allah akan juga adakan obatnya untuk menghilangkan penyakit tersebut illa da'an wahidan kecuali satu penyakit yang tidak bisa diobati apa itu al-haram pikun pikun pikun beneran obati beti jamoni nopo mawon angel ramuan jamu jowo seribu satu ramuan jamu jowo dia malah muntah tok maka kita juga Nabi juga berlindung kepada Allah dari pikun, Pak. Sebab nek pikun itu ngerepot ngrepotke anak putu. Wis dicepaki komplit mangan terus disai diudat-undat. Katanya belum dikasih makan. Ajeng nesu nggih pripun? Ditantan dia ketanahan. dia santai mawon lah. Sing waras ngalah. Bapak sekalian, dan diantaranya beliau katakan wahada ya ummu atwa al qalbi warruh wal batan wa atwiyataha. Dan ini semuanya sifatnya umum. Baik itu obat yang berkaitan dengan obat penyakit hati dan ruh atau obat yang berkaitan penyakit badan dan pengobatan-pengobatannya semisalnya maka sungguh Allah Subhanahu wa taala menurunkan setiap penyakit ada obatnya. Seperti di antaranya juga Nabi terkadang menyebut kebodohan itu penyakit. Bodoh itu penyakit. Bagi orang yang sehat akan merasakan itu penyakit yang betul-betul membuat dia susah. Maka orang yang hatinya hidup, bos sekalian, dia bodoh itu susah. Susah. Tapi ada orang yang mereka karena sakit, dia senang sakit. Senang sakit daripada sehat. Diajak ke majelis ilmu. Oh, enggak lah. Enak, orang ngerti. Sebab nek ngerti nek ngaji pun ndak malah ngerti warna-warna. Malah iki itu, iku ra itu, ah susah. Sehingga dia menikmati penyakitnya. Dia menikmati ini kebodohannya padahal itu sesungguhnya penyakit yang kalau orang waras, dia itu betul-betul ingin berobat dari penyakitnya supaya hilang. Maka Allah menjadikan bertanya para ulama adalah obatnya kebodohan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah dikatakan horojna fi safarin fasoba minna hajar. Kami pernah ini keluar safar, kemudian di antara kami ada yang terkena batu sampai fasad jahu firoksi terluka kepalanya. Sirai meluwek maupun intinya dia terluka kepalanya. Sumpah talama. Kemudian musibah berikutnya ihtilam. Napa ihtilam? Mimpi basah, ihtilam. Fasa'ala ashabahu lalu dia bertanya kepada teman-temannya. Hal tajiduna li ruhsotan fitayamum ada enggak? Kamu mendapatkan enggak? Kira-kira kamu tahu enggak? Ada enggak ruhsohnya untuk tayamum ketika seperti ini? Mereka mengatakan mana jidulaka ruhsoh? Raono. Enggak ada. Enggak ada ruhsoh untuk kamu tayamum. Enggak ada. Wa anta takdiru alal ma. Sedangkan kamu itu mampu untuk ah, ini, untuk mendapatkan air. Fakta salah. Dia pun mandi. Pamata. Lalu mati. Kan luka lukanya kena ya ini air bahaya dan kemudian dia mati. Falamma qadimna ala Nabi SAW biru bidalik. Ketika aku sampai kepada Nabi uh, eh, biru bidalik maka dihabarkan peristiwa itu kepada Nabi SAW. Maka betapa marahnya Rasulullah kepada mereka, qataluhu, mereka telah membunuh orang tersebut. Qatalahumullah, mudah-mudahan Allah membinasakannya. Ini doa ungkapan yang menunjukkan kemarahan Nabi kepada orang-orang tersebut. Ala sa'alu itlam ya'lamu. Kenapa mereka tidak mau bertanya kalau mereka tidak tahu? Fa inna i atau ai as-su'al. Sesungguhnya obatnya orang yang tidak tahu itu adalah bertanya. Ini adalah kunci atau obat orang yang mereka mengalami sakit, ini kebodohan. Bawa sekalian, maka sungguh agama ini tidak boleh kita buat main-main. Apalagi urusan nyawa, urusan nyawa manusia. Ustaz, bagaimana berjihad terus mangkat kolong? Sehingga akhirnya itu celang-celang-celang-celang mati semuanya. Ini sangat bahaya. Apalagi urusan nyawa manusia yang sangat betul-betul riskan dan sangat mahal harganya. Intinya sekalian, bab ini menerangkan pada kita, belum meyakinkan kepada kita bahwa setiap penyakit ada obatnya dan insya Allah akan kita teruskan pada masa akan datang sebagaimana Al-Qur'an mengatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin dan kami turunkan dari Al-Qur'an Al-Qur'an itu merupakan syifa, obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan manfaat oh sekalian insyaallah kita lanjutkan masa akan datang bismillah ampun kesupen ngasto Quran piyambak piyambak Supaya sakit ditekak-tekuk diura ora bisa stabilo sehingga saged dipun tandani piyambak piyambak makaten Rasulullah ala nabiyana Muhammadin wa ala alihi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh